Hijrah yang pertama ke bumi Habasyah. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma yusibu ashabahu min al-bala' ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam melihat apa yang menimpa sahabat-sahabatnya dari bala bencana, wa ma fihi minal afiyah dan juga melihat bagaimana beliau dirinya dalam keadaan selamat bimakanihi min Allahi karena memang kedudukan beliau di sisi Allah SWT wa min ammihi Abi Talib dan juga karena perlindungan dan kemudian perlindungan dari aminnya Abu Talib wa annahu la yaqdir ala an yamna'ahum dan juga ketika beliau melihat bahwa dirinya tidak mampu untuk membela mereka mimma hum fihi minal bala dari apa yang menimpa mereka dari bencana-bencana tersebut yakni Rasulullah SAW melihat para sahabatnya disiksa disakiti dalam keadaan mereka sengsara maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, kepada para sahabatnya, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah, fa inna biha malikan la yudlam 'indahu ahadun." Kalau kalian keluar, kalimat lau walaupun sering terjemahkan kalau, tetapi maknanya adalah anjuran. Coba kalau kalian keluar saja menuju negeri Habasyah karena di sana ada seorang raja yang penduduknya tidak ada yang terdolimi. La yudlamu indahu ahadun. Enggak ada seorang pun yang didolimi di sisinya. Artinya raja yang adil, yang rakyatnya tidak ada yang terdolimi. Wahia ardu sidqin. Dan itu adalah bumi kejujuran. Hatta yaj'alullaha lakum farajan mimma antum fih. Hingga Allah menjadikan bagi kalian jalan keluar dari apa yang menimpa kalian. Maka Rasulullah SAW dengan kalimat ini menganjurkan para sahabatnya untuk hijrah. Coba kalau kalian hijrah, ya, pergi ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang adil, raja yang tidak mendolimi rakyatnya, bumi kejujuran, ya, sampai Allah berikan jalan keluar pada kalian. Fakharaja. Maka ketika itu keluarlah mereka al-muslimun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keluarlah kaum muslimin dari para sahabat Rasulullah Sallam ke negeri Habasyah. Makhafatal fitnah karena khawatir fitnah. Ini jenis hijrah. Yang pertama adalah pindah dari satu negeri ke negeri yang lain karena menjaga agamanya dari fitnah-fitnah yang menghadangnya. Ini bentuk hijrah yang pertama firaran ilallah bidinihim. Lari kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama. Maka siapapun dari kaum muslimin yang tidak bisa menegakkan agamanya di negerinya, tidak bisa menegakkan ibadah kepada Allah di negerinya, maka hendaklah dia hijrah ke tempat yang dia bisa menunaikan ibadah dengan baik. Ini dinamakan hijrah. Fakanat awalu hijratin fil Islam. Dan itu adalah hijrah yang pertama dalam Islam. Hijrah ke negeri Habasyah ini merupakan hijrah yang pertama sebelum hijrah ke Madinah. Wa kana awwalu man kharaja minal muslimin dan orang pertama yang hijrah ke negeri Habasyah dari kaum muslimin adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa ma'ahu imra'atuhu dan bersamanya istrinya. Istrinya beliau adalah anak Rasulullah SAW. Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga Abu Hudzaifah ibni Utbah bersama istrinya yang bernama Sahlah binti Suhail. Kemudian Zubair ibn Awam dan juga Mus'ab ibn Umair dan Abdurrahman ibn Auf dan Abu Salamah ibni Abdul Asad wa mra'atuhu dan juga istrinya Salamah binti Abi Umayyah Ummu Salamah binti Abi Umayyah ini istrinya Abu Salamah Ibn Abdul Asad yang nanti setelah meninggal suaminya menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Uthman ibn Mad'un dan juga Amir ibn Rabi'ah dan bersamanya istrinya yang bernama Laila binti Abi Hasmah dan juga Abu Sabrah Ibn Abi Ruhm dan Suhail Ibn Bayda disebutkan 14 tokoh-tokoh para sahabat dan masih banyak yang lainnya yang tidak disebut di sini yang kana haula'il asra awwalu man kharaja minal muslimin yang 10 ini disebut atau 14 ini adalah yang keluar pertama kali 14 kalau sama istri-istrinya Sepuluh yang pertama ini bersama istri-istrinya keluar pertama kali artinya rombongan pertama ke negeri Habasyah ya. ila ardil Habasyah. Thumma kemudian keluar lagi bersamanya ini menyusul rombongan pertama Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Wa tataba'al muslimun dan kemudian diikuti oleh kaum muslimin hatta ijtama'u bi ardil Habasyah hingga mereka semuanya berkumpul di negeri Habasyah. Fakanu biha maka mereka tinggal di sana. Minhum man kharaja bi ahlihi ma'ahu di antara mereka ada yang keluar bersama istrinya. Wa minhum man kharaja bi nafsihi ada pula yang keluar sendirian la ahlalahu ma'ahu yang tidak memiliki keluarga dan seterusnya. Fakana jami'u man lahiqa bi ardil Habasyah wa hajara ilaiha al muslimin maka seluruh orang-orang yang bertemu di Habasyah yang hijrah ke Habasyah dari kalangan muslimin selain anak-anak mereka yang dibawa bersama mereka yang kecil ataupun anak yang lahir di sana selain anak-anak dan yang lahir di sana jumlahnya salasah wa samanina rajulan jumlahnya 83 orang selain anak-anak selain yang lahir di sana maka 83 orang inilah ya, orang-orang yang hijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Ya. Kemudian, falamma ra'at Quraisy anna ashab Rasulullah SAW qad aminu wa tma'annu bi ardil Habasyah. Ya. Ketika orang-orang Quraisy melihat para sahabat Rasulullah SAW telah tenang, aman, tentram di sana di negeri Habasyah, maka orang-orang Quraisy tidak ridho melihat kaum muslimin tenang tentram menjalankan agamanya di negeri Habasyah. Wa annahum qad asabu biha daran wa qararan. Apalagi mereka mendengar bahwa kaum muslimin mendapatkan di sana tempat penetap yang baik. Wa tamaru bainahum an yab'athuhu fihim. Maka mereka pun membuat muktamar, membuat pertemuan untuk membicarakan siapa yang akan diutus ya. untuk menemui Raja Habasyah untuk mengembalikan mereka-mereka ke negerinya ya. mengembalikan kaum muslimin ke negeri Mekah ya. mereka bersepakat untuk mengutus dua orang dari Quraisy rajulan min Quraisy jaldaini ila najasyi dua orang yang kokoh kuat yang gagah berani untuk menemui Raja Najasyi Rajanya waktu itu adalah Raja Najasyi. Negerinya negeri Habasyah. Fayaruddahum alaihim. Untuk mengembalikan mereka kepada orang-orang Quraisy. Liyaftinuhum an dinihim. Untuk kembali difitnah, disiksa. Agar kembali dari agamanya. Lihat betapa jahatnya musyrikin. Dalam keadaan mereka kaum muslimin sudah tenang tentram di negerinya atau di negeri Habasyah dan tidak mengganggu musyrikin Quraisy tidak mengganggu mereka, tidak di sebelah mereka, tidak di tempat mereka. Tetapi orang-orang Quraisy musyrikin tidak ridho. Dan berbicara sesama mereka untuk mengutus dua orang yang kokoh kuat untuk mendatangi Raja Najasyi agar mengembalikan rombongan kaum muslimin tadi. Wa yukhrijuhum min darihim agar mengeluarkan mereka dari negeri mereka itu. Alatitma'annu biha yang mereka sudah tentram di sana. Wa aminu fiha yang mereka sudah aman di sana Faba'athu. Maka diutuslah dua orang. Abdullah ibni Abi Rabi'ah dan Amr ibni Al-As ibni Wa'il. Sebelum masuk Islamnya beliau radhiyallahu taala anhu. Wa jama'u hadaya. Dan mereka mengumpulkan untuk Raja Najasyi untuk dibawa oleh dua orang ini hadiah-hadiah lin Najasyi Walibatariqatihi. dan untuk para bitriknya Bitrik itu tokoh-tokoh agama mereka ya, yang biasa diajak musyawarah oleh mereka. Ya. Bentuk jamaknya batariqah, ya. mufradnya batrik. Ya. Allahu alam apa terjemahan yang pas? Apakah paus atau paulus atau pastur atau sejenisnya? Ya. ba'athuhuma ilaihi. Ya. Maka mereka kumpulkan hadiah-hadiah untuk dibawa oleh dua orang tadi untuk diberikan kepada Raja Najasyi dan juga para bitrik di sana. Dikisahkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha binti Abi Umayyah bin Mughirah istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dia pernah hijrah ke Habasyah bersama suaminya yang dulu yang pertama yaitu Abu Salamah Abdul Asad radhiyallahu taala anhu maka Ummu Salamah menceritakan lamma nazalna ardal Habasyah jawarna biha khairajar Ketika kami sampai di negeri Habasyah, sungguh kami bertetangga dengan sebaik-baik tetangga di sana. An-Najasyi yaitu Raja Najasyi, amanna aminna ala dinina. Kami merasa aman di sana terhadap agama kami. Ini yani bebas mengerjakan agama kami. Wa abadna Allah Ta'ala la nu'za, wa la nasma' syai'an nakrahuhu. Kami di sana beribadah kepada Allah dan kami tidak diganggu, tidak disakiti dan kami tidak mendengar kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang kami tidak suka. Falamma balagha dzalika Quraisyan. Ketika sampai berita ini kepada orang-orang Quraisy, i'tamaru bainahum an yab'atsu ila najasyi Maka mereka bermusyawarah untuk mengutus orang ke Raja Najasyi. Fina di kita atau di kami. Rajulaini minhum yakni dua orang dari kalangan mereka jaldai wa an yudulin najasyi hadaya dan mereka berencana untuk memberikan hadiah-hadiah kepada raja Najasyi mimma yustatraf min mata'i Makkah dari apa-apa yang khas istimewa dari perkakas atau perabot Mekah ternyata yang paling istimewa dari khas Mekah adalah kulitnya kulit-kulit yang sudah disamak yang kadang dijadikan hamparan, kadang dijadikan perhiasan di dinding, kadang untuk mereka eh, alat-alat mereka. Maka dibawalah karena min ajabi ma minha al-adab atau bentuk jamaknya udum. Bahwasanya yang paling mengagumkan, yang paling terkenal dari hasil-hasil karya Mekah adalah kulit-kulit mereka. Ini kulit-kulit yang mereka sudah samak dari kulit-kulit binatang. Fajama'u lahu ujman kathiran. Maka mereka pun mengumpulkan kulit-kulit tadi dari tokoh-tokoh Quraisy sangat banyak. Karena bukan hanya untuk Najasyi, untuk Najasyi dan untuk para batariqah, para bitriq. Walam yatruku min batariqatihi bitriqan illa ahdau ilaihi hadiah, Maka tidak tertinggal satu bitrik pun kecuali diberi hadiah. Thumma ba'atu ka Abdullah ibni Abi Rabi'ah. Maka dibawalah barang-barang tadi oleh Abdullah ibn Abi Rabi'ah dan Amr ibn al-As wa amaruhuma bi amrihim dan mereka diperintah dengan perintah-perintah. Dua orang utusan ini diperintah dengan perintah-perintah. Qalu lahuma mereka berkata kepada keduanya, berkata kepada dua orang utusan tadi. Idfa'a ila kulli butriqin hadiyatahu qabla an tukallima an-najashi fihim. Perintah pertama, berikan hadiah ini kepada setiap bitrik. Masing-masing hadiahnya. Sebelum kalian berdua mengajak bicara Najasyi. Lihat politiknya. Lihat bagaimana politiknya para musyrikin Quraisy. Sebelum menemui Raja Najasyi, temui dulu bitrik-bitriknya. Orang-orang yang biasa diajak musyawarah oleh Raja Najasyi. Dan didatangi satu persatu. Dan berikan hadiahnya satu persatu. Thumma qaddama ila najashi hadayahu. Baru kemudian diberikan kepada Raja Najasyi hadiahnya. Thumma salahu an yusallimahum ilaikum qabla an yukallimuhum. Kemudian mentalah kepadanya agar mereka serahkan orang-orang Arab itu kepada kalian berdua sebelum mereka sebelum dia mengajak bicara mereka. Perhatikan domir-domirnya, perhatikan kata gantinya. Ya salah yakni tanyalah dari kata sal tapi karena diajak bicara dua orang dua utusan tadi salahu engkau berdua tanya atau lebih tepatnya bukan tanya minta mintalah kepada raja Najasyi an yusallimahum untuk memberikan orang-orang Arab tadi ilaikuma kepada kalian berdua qabla an yukallimahum sebelum raja Najasyi mengajak bicara mereka ini tanda-tanda bukti-bukti yang kuat bahwasanya orang-orang Quraisy itu takut kalau Raja Najasyi berbicara kepada orang-orang Islam niscaya akan cocok. Niscaya akan cocok dan akan dibela kaum muslimin. Ini menunjukkan kalau orang musyrikin Quraisy tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini sangat miripnya dengan apa yang ada pada Nasrani. Apa yang ada pada orang-orang solehnya Nasrani. Sebagaimana warokah Ibn Naufal. Ya. Masih ingat kisahnya ketika Warokoh ya, melewati ya, orang-orang yang disiksa. Apa kata Warokoh? Ya. Sungguh ya. kalian akan kualat kalau bahasa kitanya begitu. Kalian akan tertimpa petaka kalau kalian sampai membunuh orang-orang ini. Ya. Artinya mereka paham bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang didukung oleh pendeta-pendeta Nasrani yang soleh dari kalangan mereka Adapun yang tidak saleh, jelas mereka akan menentangnya. Sehingga pesannya dari musyrikin kepada dua orang utusan tadi, datangi pertama betrik-betriknya dulu, kasih hadiah. Kemudian baru kerajaan Raja Dan ketika kena Raja Najasyi sebelum berbicara kasih hadiahnya dulu. Setelah berikan hadiahnya, mintalah kepadanya untuk dikirimkan orang-orang tadi, muslimin, kepada kalian sebelum raja tadi mengajak bicara muslimin. Khawatir kalau diajak bicara, langsung akan didukung oleh Raja Najasyi. Fakharaja, maka keduanya berangkat. Ya. Hatta kadima ala Najasyi. Hingga datang ke tempatnya An-Najasyi. Wa nahnu indahu bi khairi darin dan kami kata yang menceritakan siapa yang menceritakan? Ummu Salamah. Dan kami indahu bi khairi dar. Sedangkan kami waktu itu sungguh di sebaik-baik rumah, di sebaik-baik negeri, di sebaik-baik tempat dalam keadaan aman. Lihat jahatnya kaum musyrikin, muslimin dalam keadaan tenang, aman, tenteram beribadah kepada Allah diganggu. khairi Kami di negeri yang terbaik di sisi tetangga yang terbaik. Falam yabqa min batariqatihi bitriq illa dafa'a ilaihi hadiyatahu. Maka oleh kedua utusan tadi tidak disisakan satu batariqah pun atau tidak disisakan satu bitriq pun kecuali diberi hadiah kepadanya. Qabla an yukalliman Najasyi, sebelum mengajak bicara Najasyi. Ini sebelum ketemu Najasyi, ketemu bitrik-bitriknya dulu. Diberi hadiah masing masing yang satu persatu Waqala likulli bitriqin minhum. Dan keduanya mengajak bicara setiap bitrik dengan ucapan yang sama. Tapi satu persatu. Ya. Ini yang namanya lobby-lobby kalau kata orang politikus. Ya. Di lobby dulu satu-satu. Ya. Kasih hadiah di lobby. Kasih hadiah di lobby. Apa lobbynya? Dikatakan oleh dua utusan tadi. Innahu qaddawa ila baladil maliki minna ghilmanun sufaha. Sesungguhnya telah lari ke negerimu ke negeri rajamu dari golongan kami beberapa orang sufaha, beberapa orang-orang bodoh. Faraku dina kaumihim. orang-orang yang meninggalkan agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinikum, tapi tidak masuk agama kalian. Kalau keluar dari agamanya tapi masuk agama betrik-betriknya dulu. Diberi hadiah masing-masingnya satu persatu. Wa qala likulli betrikin minhum dan keduanya mengajak bicara setiap betrik dengan ucapan yang sama. Tapi satu persatu. Ya. Ini yang namanya lobby-lobby kalau kata orang politikus. Ya. Di lobby dulu satu-satu. Ya. Kasih hadiah, di lobby. Kasih hadiah, di lobby. Apa lobbynya? Dikatakan oleh dua utusan tadi. Innahu qaddawa ila baladil maliki minna ghilmanun sufaha. Sesungguhnya telah lari ke negerimu, ke negeri rajamu dari golongan kami beberapa orang sufaha, beberapa orang-orang bodoh faraqu dina qaumihim. Orang-orang yang meninggalkan agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinikum, tapi tidak masuk agama kalian. Kalau keluar dari agamanya tapi masuk agama Nasrani, tentunya akan dibela oleh Najasyi atau oleh betrik-betriknya. Maka orang-orang tadi, utusan Quraisy tadi berkata, mereka meninggalkan agama kaumnya tapi nggak mau masuk ke agama kalian. Eh. Wajau bidinin mubtada' mereka datang dengan membawa agama baru yang mubtada yang diada-adakan oleh mereka, dibikin-bikin oleh mereka. La na'rifuhu nahnu wala antum. Kami tidak tahu dan kalian pun tidak tahu. Kami nggak pernah kenal dan kalian pun nggak pernah mengenalinya.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 Wahai Tuan Raja, sesungguhnya telah bernaung di bawah kerajaanmu, telah berlindung di bawah kerajaanmu, di negerimu, dari golongan kami orang-orang bodoh. faraqu dina qaumihim yang memecah belah agama kaumnya walam yadkhulu fi dinik tetapi enggak mau masuk ke agamamu eh. waja'u bidinin ibtada'uh mereka mendatangkan satu agama baru yang mereka ada-adakan sendiri. Mereka bikin sendiri. La na'rifuhu nahnu wala ant. Yang kami tidak tahu, kamu pun tidak tahu. Kami enggak kenal, kamu pun enggak kenal. Waqad ba'athna ilaika fihim asyrafu qaumihim dan telah diutus kepadamu tokoh-tokoh mulia dari kaumnya dari bapak-bapak mereka, a'mamihim wa ashiratihim. Kami diutus kepadamu, kami mewakili tokoh-tokoh di sana dari bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, keluarga mereka untuk mengembalikan mereka kepada kaumnya. Wahum a'la bihim ainan dan mereka lebih tinggi matanya, yang lebih paham, lebih tahu tentang keadaannya. Wa alam bima'abu alaihim. Mereka lebih ngerti tentang apa yang salah, apa yang jelek pada orang-orang ini. Wa atabuhum fi. Qalat diceritakan lagi oleh Ummu Salamah selanjutnya walam yakun syai'un abghad ila Abdullah ibni Abi Rabi'ah wa Amr ibn al-As min an yasma' kalam an-Najashi sungguh enggak ada yang lebih dibenci yang lebih tidak disukai oleh dua orang utusan tadi Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Tidak ada yang lebih dibenci daripada ketika mereka mendengar jawaban Najasyi. Apa itu? Qalat berkata Ummu qalat batariqatihi ketika betrik-betriknya mulai mendukung. Qalat mereka semua berkata di sekitarnya, "Sadaqa ayyuhal malik." Sungguh benar orang ini, wahai tuan raja. Qaumahum a'la bihim alaina. Kaum mereka lebih ngerti terhadap atau lebih ngerti terhadap orang-orang itu daripada kita. Wa alam bima'abu alaihim. Dan sesungguhnya orang-orang itu atau kaumnya lebih ngerti tentang orang-orang tersebut. Tentang aib-aibnya dan kekurangan-kekurangannya. Fa'aslimhum ilaihima. Maka serahkan saja orang-orang itu kepada dua orang utusan ini. Falyaruddahum ila biladihim wa qaumihim agar dua orang ini mengantarkan mereka kembali ke kaumnya, ke negerinya, dan ke saudara-saudaranya. Ketika uskup-uskup tadi, bitrik-bitrik tadi mengatakan seperti itu kepada Raja Najasyi, ghadiba, sungguh marah Raja Najasyi. Faghadiba Najasyi, thumma qala, la Allah. Raja Najasyi marah dan berkata, la Allah. Inilah jahnya dia, yang maknanya adalah tidak demi Allah Idan la uslimhum ilaihima ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسلم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم Apa kata Raja Najasyi? Tidak. Demi Allah, aku tidak akan serahkan orang-orang itu kepada dua orang ini. Dan tidak mungkin, hampir-hampir tidak mungkin satu kaum yang datang kepadaku, singgah di tempatku, di negeriku, memilih aku, memilih tinggal di negeri yang aku sebagai rajanya. Berarti dia lebih suka di kerajaanku daripada kerajaan lain. Enggak mungkin akan aku usir mereka. Aku keluarkan mereka hingga aku tahu kebenaran apa yang diucapkan oleh dua orang ini. Hatta as'alahum Hingga aku tanya mereka tentang apa yang diucapkan oleh dua orang ini. Ini Raja Najasyi bijak ketika itu. Dan menyatakan dengan kalimat bahwa aku harus tanya kepada orang-orang Arab tadi. ini kaum muslimin yang dimaksud. Untuk membandingkan dari dua belah pihak. Aku nggak akan hanya mendengar dari dua orang ini saja. Aku akan mendengarkan dari kedua belah pihak. yakni dari pihak mereka juga. Ini adalah kalimat yang kata Ummu Salamah, Masyai'un syai'un Tidak ada sesuatu yang lebih mereka benci daripada jawaban Raja Najasyi. Kenapa? Seperti yang kita katakan tadi. Mereka sudah menduga. Kalau Raja Najasyi mengajak bicara orang-orang Arab tadi, muslimin tadi, niscaya akan cocok. Niscaya akan membela dan akan mendukung. Karena sudah terjadi pada Warakah di Mekah. Khulifidina azakumullah muslimin yang saya hormati. Ikhwanit talaba rahimana wa rahimakumullah. Lihatlah. Mereka berusaha untuk menghalangi agar Raja Najasyi jangan berbicara dengan orang-orang itu. Ternyata Raja Najasyi berpendapat lain. Tidak demi Allah. Orang-orang ini telah memilih tempatku. Negeriku, kerajaanku. Berarti adalah tamuku. Gak mungkin aku akan serahkan kepada mereka. Kecuali setelah jelas. Ya, dari dua belah pihak. Ya. Wa in kanu ala ghairi dhalika منهما minhuma wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni. Kalau ternyata berita dari mereka tidak sama dengan berita kamu berdua, maka mana'tuhum aku akan bela mereka. Minhuma, dari keduanya. enggak akan aku serahkan pada dua orang ini. Wa ahsantu jiwarahum. Dan aku akan berlaku baik kepada mereka. Majawaruni selama mereka tinggal di negeri ini, selama mereka sebagai tetangga di sini, aku akan perlakukan secara baik kepada mereka. Demikian kata Raja Najasyi. Qalat thumma arsala ila ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fada'ahum. Kata Ummu Salamah, kemudian diutuslah kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Diutuslah seseorang fada'ahum untuk memanggil mereka mendatangi tuan raja. Falamma ja'ahum rasuluhu ijtama'u. Ketika datang utusan raja memanggil mereka, maka para sahabat pun berkumpul. Thumma qala ba'dhum li ba'd. Kemudian mereka saling berbisik berbicara sebagian mereka terhadap sebagian lain, mata lil rajul idza ji'tumuh?" Apa yang kalian akan katakan kalau kita bertemu dengan tuan raja? Kalau kita sudah sampai kepadanya. kalau mereka menjawab, "Naqulu wallahi ma'alinna. Kami akan ucapkan demi Allah apa yang kita tahu. Yani apa apa adanya, apa yang kita ketahui sampaikan. Wa ma amarna wa ma amarna bihi wa ma umirna bihi nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan sampaikan semua yang diperintahkan oleh nabi kita dan kita akan katakan apa adanya. Dan kita akan sampaikan semua yang kita tahu. Tidak ada yang disembunyikan. Ini jawaban para sahabat Rasulullah SAW kaum muslimin. Kainan fi dzalika ma huwa kain. Apapun yang akan terjadi terjadi. Demikian mereka tawakalnya ala Allah, bertawakal pada Allah dan siap untuk menjawab apa adanya, apapun yang terjadi. Falamma ja'u, ketika mereka datang, Wakadaan qad da'an Najasyi asaqifatahu. Dan sebagaimana biasanya Raja Najasyi sudah memanggil para asaqifah, para uskup-uskupnya. Kalau uskup, asaqifah uskup. Kalau batariqah apa itu? Nah, nah, taala alam. Al-muhim. Tokoh-tokoh kerajaan yang biasa diajak musyawarah. MPR dan DPR. Barangkali begitu. Wallahu taala alam. Maka datanglah mereka dan Raja Najasyi sudah memanggil para uskup-uskupnya. Fanasyaru masahifahum haulahu. Maka uskup-uskup ini membuka Injil-Injil mereka, membuka mushaf-mushaf mereka di sekitar rajanya. Ya, ini sebagai ahlu ilminya, ahlul ilminya mereka. Saksi ahli, ya, saksi ahli. Kalau dalam pengadilan biasanya ada saksi ahli pihak yang bertikai dua orang dengan kaum muslimin. Saksi-saksi dari berdua ada. Tinggal saksi ahli. Ah. karena Nasrani, maka saksi ahlinya adalah uskup-uskupnya. Dan mereka semua membawa mushaf-mushafnya. Sa'alahum faqala lahum. Ditanya oleh Raja Najasyi dengan berkata kepada mereka. Ma hadad din alladhi qad faraqtum fihi qawmakum. Pertanyaan pertama, kata Raja tadi. Apa agama yang kalian memecah belah kaum kalian dengan agama tersebut? Walam tadkhulu bihi fi dini dan kalian tidak masuk ke dalam agama kami. Keluar dari agama mereka tapi tidak masuk agama kali, agama kami. Terus agama apa yang kalian pegang? Wala fi dini ahadin min hadhil millah dan kalian tidak berpegang dengan agama apapun yang ada sekarang. Ya, ini tidak beragama dengan agama Yahudi, tidak beragama dengan agama Nasrani, juga tidak beragama dengan agama kaumnya agama musyrikin. Lantas agama apa yang kamu pegang? Fakana alladhi kallamahu Ja'far ibn Abi Talib. Dan ketika itu yang diajak bicara adalah Ja'far bin Abi Talib dan beliau adalah juru bicaranya dari kaum muslimin. Faqala lahu. Maka beliau menjawab radhiyallahu taala anhu. Ayuhal Malik, kunna qawman ahli jahiliyah. Wahai tuan raja, aku atau kami dulunya adalah kaum jahiliyah dalam kebodohan. Na'budul asnam, kami menyembah berhala wa na'kulul maitah kami memakan bangkai-bangkai wa na'til fawahish dan kami mengerjakan fahisha-fahisha kejelekan-kejelekan wa naqta'ul arham dan kami memutus silaturahmi wa nusiul jiwar dan kami dalam keadaan jelek terhadap tetangga wa ya'kulul qawiyyu minnad dha'if orang yang kuat di antara kami memakan orang yang lemah orang yang kuat di antara kami menginjak-injak orang yang lemah kunna ala dzalik kami demikian keadaannya di zaman jahiliyah hingga Allah mengutus kepada kami seorang nabi, seorang rasul minna dari golongan kami sendiri. Na'rif nasabahu wa sidqahu. Kami kenal nasabnya, kami tahu kejujurannya. Wa amanatahu wa afafahu. Kami kenal bagaimana amanahnya, kami kenal bagaimana orangnya, menjaga dirinya, perangainya, akhlaknya. Fada'ana ilallah. Beliau, Nabi ini mengajak kami untuk beribadah kepada Allah linuwahhidahu wa na'budahu agar kami beribadah kepada Allah saja tidak beribadah pada lainnya agar kami mengesakannya dan kami beribadah kepadanya wa nakhla' ma kunna na'bud dan kami agar meninggalkan apa yang dulu kami sembah wa abauna yang juga dulu disembah oleh bapak-bapak kami min duni dari selain Allah ya diterangkan oleh Ja'far bin Abi Thalib bahwa Nabi tadi mengajak kami untuk bertauhid mengesahkan Allah beribadah hanya kepada Allah tidak kepada yang lainnya dan juga agar kami meninggalkan sesembahan kami dan sesembahan nenek moyang kami selain Allah. Minal hijarati wal awtan apakah dalam bentuk batu-batuan atau pohon-pohonan atau patung-patung wa umirna bisidqil hadis. Kemudian kami diperintah untuk berkata jujur. Kami diperintah untuk menunaikan amanah. Kami diperintah untuk menyambung silaturahmi kami diperintah untuk baik dalam bertetangga. Kami diperintah al-kaf anil maharim wad agar kami menjaga al-maharim, menjaga darah. Wanahana anil fawahish dan dia melarang kami untuk berbuat dosa-dosa, kejelekan-kejelekan dan untuk berbicara dengan ucapan zur, ucapan dusta. Wa aklimalil yatim dan kami dilarang untuk memakan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanat. Dan kami dilarang untuk menuduh zina pada orang-orang yang baik. Wa umirna an na'budallah. Dan kami diperintah untuk beribadah kepada Allah saja. Wahdahu la syarikalah. Kami diperintah untuk beribadah kepada Allah saja sendirinya. Dan la nusyriku bihi syai'an. Agar kami tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun wa umirna bis salati waz zakati was siyam dan kami diperintah untuk salat untuk mengeluarkan zakat dan untuk berpuasa. Qalat berkata Ummu Salamah fa'addada alaihi umur al-Islam. Maka beliau Ja'far bin Abi Talib menyebutkan menghitung satu persatu perintah-perintah dalam Islam yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan apa yang mereka ketahui. Fasadaknahu wa aman bihi. Maka kami pun kata Ja'far bin Abi Talib percaya kepadanya wa amanna bihi dan kami pun beriman kepadanya wattaba'nahu ala ma jaa'a bihi min Allah dan kami mengikutinya dengan apa yang dia bawa dari Allah Subhanahu wa taala fa'abadnallaha wahdahu maka kami pun beribadah kepadanya sendirinya beribadah kepada Allah sendirinya lam nusyrik bihi syai'an dan kami tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun wa harramna ma harrama alaina dan juga kami mengharamkan apa yang diharamkan olehnya atas kami. Wa ahlalna ma ahallalana dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan olehnya kepada kami. Fa'ada alaina qaumuna tiba-tiba ada alaina qaumuna. Tiba-tiba memusuhi kami kaum-kaum kami. Kalimat ada dari kata ida. Ida itu pelakunya disebut aduun Ya. Aduullah wa aduur rasul. A'da'ullah wa a'da'ur rasul. Maka mereka memusuhi kami, kata Ja'far bin Abi Thalib. Kami berbuat baik. Kami mengikuti ajaran yang baik. Kami mengesahkan Allah. Kami mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diajarkan. Ternyata mereka memusuhi kami ada alaina qaumuna kaum kami memusuhi kami fa'adzabuna mereka mengadab kami wafatanuna mereka menyiksa kami andinina mereka berupaya untuk memfitnah kami agar kami keluar dari agama kami liyarduna ila ibadatil awthan untuk mengembalikan kami pada penyembahan-penyembahan berhala min ibadatillah dari ibadah kepada Allah wa an nastahilla ma kunna nastahillu al khaba'is agar kami menghalalkan kembali kejelekan-kejelekan yang dulu kami pernah halalkan di zaman jahiliyah falamma qahharuna wa zalamuna wa dayyaqu alaina ketika mereka sudah memaksa kami mendolimi kami dan menjadikan sempit atas kami wahalubainana bainana wa baina dinina dan mereka menghalangi kami antara kami dengan agama kami kharajna ila biladik maka kami pun keluar hijrah menuju negerimu wahai tuan raja demikian jawab jawaban Ja'far bin Abi Thalib waqtarnaka ala man siwak maka kami memilih engkau daripada raja-raja yang lain Yaman ada raja di Syam ada raja di sekian tempat banyak raja tetapi kami memilih engkau Waraghibna fi jiwarik dan kami suka untuk tinggal di negerimu. Warajawna alla nudlam dan kami berharap kami tinggal di sini kami tidak terdolimi. Indaka ayyuhal malik. Kami tinggal di sisimu tidak terdolimi wahai malik. Engkau adalah raja yang bijak. Itu maknanya. Maknanya karena engkau adalah raja yang adil, yang bijak, maka kami di sini nggak akan terdolimi. Maka kami memilih untuk tinggal di kerajaanmu. Faqala lahu Najasyi. Maka Raja Najasyi berkata kepadanya, "Hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi min syai?" Kata Raja Najasyi, "Apakah ada bersama kalian sesuatu yang dibawa oleh nabi kalian?" Paham. Ya, Raja Najasyi paham. Seorang nabi pasti memiliki wahyu ya, dari Allah SWT. Coba, apa yang dibawakan oleh nabi kalian? Apakah ada pada kalian? Bacakan pada kami. Ya. Qala lahu Ja'far, maka berkatalah kepadanya Ja'far bin Abdul Talib, "Na'am." Iya. Faqala lahu Najashi, maka berkata Najashi, "Faqra' alayya." Bacakan untukku. Faqra', maka dibacakanlah surat Maryam. Faqra' alayhi sadran min kafha ya 'ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria ila akhir ayat atau ila akhir surah. Ya. Apa isinya surat Maryam? Tentang Zakaria. Ya. Setelah itu tentang Yahya ketika mendapatkan anaknya Yahya. Habis itu berbicara tentang Maryam, tentang Nabi Isa. Ya. Subhanallah. Dalam keadaan kita tahu sendiri, kita tersering baca surat Maryam berisi tentang Nabiullah Isa alaihi salam dengan jujur pas tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Tidak mencerca tetapi tidak menuhankan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Isa alaihi salam ketika di pangkuan Maryam menyatakan inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan. Lihat. Berkata, ini Abdullah, aku hamba Allah." Aku diberi kitab dan aku dijadikan nabi dan aku diberkahi ketika aku hidup, ketika aku mati dan ketika aku dibangkitkan. Maka subhanallah, Raja Najasyi ketika mendengarkan apa yang ada dalam ayat-ayat tadi, fabaka wallahi Najasyi. Sungguh demi Allah, Raja Najasyi menangis membaca atau mendengar surat Maryam. Hatta ikhballat lihyatuhu hingga basah jenggotnya. Hingga baca lihyahnya. Wabakat asaqifatuhu. Demikian pula para uskup-uskupnya, pendeta-pendeta yang ada di sekitarnya, saksi-saksi ahlinya juga ikut menangis semuanya hatta akhdallu masahifahum hingga membasahi mushaf-mushaf mereka. Membasahi Injil-Injil mereka yang sedang mereka baca, yang sedang mereka buka. Hina sami'u ma tala alaihim ketika mendengar apa yang dibacakan kepada mereka dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma qala lahumun Najashi, kemudian Raja Najasyi berkata kepada mereka, inna hadha walladhi jaa bihi Isa la yakhruju min miskatin wahidah sungguh ini yang dibacakan ini dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam la yakhruju min miskatin wahidah sungguh keluar dari satu sumber yang sama ini menunjukkan keislaman raja Najasyi rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu yang Rasulullah SAW menyolatkan jenazahnya dengan salat gaib dan salat gaibnya Rasulullah SAW dikerjakan adalah ketika Raja Najasyi meninggal. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata beliau, sungguh demi Allah, ini yang dibacakan ini dengan apa yang diboleh Nabi Isa satu sumbernya, sama sumbernya. Naam, Kan Nabi Muhammad SAW Nabi dan Nabi Isa adalah Nabi, maka sumbernya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intaliqa Fala wallahi la uslimhum ilaikuma wala yakadun. Maka dijawab keputusan akhirnya oleh Raja najasy Intaliqa, pergilah kamu berdua. Ini utusan dari Quraisy. Pergilah kamu berdua. Fala wallahi la uslimuhum ilaikuma. Tidak demi Allah, aku tidak akan serahkan mereka kepada kamu berdua. Pergi kalian berdua. Wala yakadun dan sungguh tidak akan sama sekali. Hampir pun tidak. Ya kadun artinya hampir. Tidak akan dikirimkan dan tidak sama sekali. Qalat falamma kharajna min indihi qala Amr ibn al-As. Sungguh demi Allah ketika kami keluar ketika dua orang tadi keluar Amr bin As berkata, "Wallahi la tiyannahu gadan bima astasilu bihi khudara'ahum. Sungguh demi Allah aku akan datangi sungguh-sungguh. Aku akan datangi lagi besok. Dan aku akan ambil sisanya semuanya. Khudara'ahum. Disebut khudara di sini adalah sajaratahum Ala tatafarra'u minha wa khudara kullu syai'in asluhu. Khudara artinya cabang-cabangnya dari pohon. Yang dimaksud adalah bapak-bapaknya dan anak turunnya aku akan pulangkan semuanya Faqala lahu Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Kemudian berkata Abdullah bin Abi Rabi'ah, wa kana atqar rajulain dan dia adalah orang yang lebih lebih baik daripada salah satunya. Qala la taf'al fa inna lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna qala wallahi la ukhbirannahu annahum yaz'umuna anna Isa bin Maryam 'abd Dikatakan oleh salah satunya jangan. Jangan kau lakukan. Karena mereka arhaman, mereka itu bagaimanapun juga memiliki kerabat dengan kita, memiliki hubungan saudara dengan kita, walaupun mereka berbeda dengan kita dalam pandangan. Wallahi la ukhbiranna, sungguh demi Allah, aku akan kabarkan kepada raja bahwa orang-orang ini mencerca Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa adalah budak, abdun. Karena kaum muslimin mengatakan an Isa abdullah wa rasulullah. Tapi mau ditipu oleh mereka dengan bahasa yang lain yaitu budak. Tidak bilang budak Allah, tetapi budak supaya terkesan merendahkan. Bahwa orang-orang ini mengatakan bahwa nabi kalian Isa dikatakan budak oleh mereka kelanjutannya insyaallah pada pertemuan mendatang باذن taala.